Al-kalam ala safar al jum'ah. Al-faida as yahrumu ala man talzamuhul jum'ah. Haram hukumnya bagi seseorang yang diwajibkan atasnya untuk sholat Jumat wa illam tan agid bihi walaupun dia tidak dianggap daripada jumlah 40 orang yang dengan itu sholat Jum'ah menjadi sah. Ya, lamtan agit bihi, yani Jum'at tidak bergantung kepadanya untuk disahkan. Kamu kimin seperti mukim. Ghairi mustautin, yang dia tidak mustautin. As-safaru, Fa'ilnya yahrumu. Ini haram bagi orang yang wajib Jumat. As-safaru haram melakukan safar. Al-mufawwid laha. Yang menyia-nyiakan laha yani Jum'ah. Al-mufawwid laha yang menyia sholat Jumat. Al-mufawwid laha yang menyia sholat Jumat. Ba'da tulu'il fajri setelah tulu'il fajar yaumaha di hari Jum Jumat. Walau kana safaru li ta'atin wajibatin, walaupun safar tersebut untuk melaksanakan ketaatan. Bahkan walaupun itu adalah ketaatan yang wajib kahajin seperti haji. Wamandubatin atau ketaatan yang sunnah, ibadah yang sunnah. Kaziyarati kabrihi sallallahu alaihi wasallam khilafan lima kila beda pendapat dengan pendapat yang mengatakan inna safarat ta'ah ya juzu qabla zawal bahwasanya safar untuk melaksanakan ketaatan diperbolehkan qabla zawal sebelum tergelincirnya matahari. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh bepergian, boleh safar walaupun di hari Jumat. Bahkan itu pun walaupun dia tidak mengira, tidak menyangka dia bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan. Ini Al-Kalam kan keadaan seperti itu. Jadi kita katakan haram berpergian di hari Jumat bagi yang wajib sholat Jumat kalau dia tidak menyangka bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan, ya. Kecuali kalau dia menyangka bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan. Tidak apa-apa berpergian. Tapi ada pendapat di sini khilafan lima kila inna safara ahejus ya zawal. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh kalau safarnya safar to'ah, safar ibadah artinya ya, Silaturrahim, ziarah, utur walimah, menghadiri undangan, kemudian juga apalagi <clears throat> mencari ilmu, ya ziarah ulama, ziarah orang tua, ziarah karib keluarga dengan niat ziarah silaturahim. Itu semuanya taat. Boleh. Walaupun di hatinya anak tidak bisa sholat Jumat kalau pergi. Ada pendapat ya. Ada juga pendapat yang seperti itu. Ya, tapi safar to'a itu pendapat kalau safar kalau safarnya bukan safar to'ah, seperti untuk tijarah, bisnis, untuk rekreasi, bukan safar to'ah, to'ah. Maka hukumnya haram tanpa ada tanpa ada khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i. Kalau di luar mazhab Imam Syafi'i, kemarin kan sudah kita lewati. Di luar mazhab Imam Syafi'i hukumnya apa? Safar di hari Jumat Hukumnya bu? Boleh. Nah masalah walaupun dia menyangka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena waktunya belum mah. Jadi semua selain Imam Syafi'i mengatakan boleh. Ya, cuma indal malikiyah wal hanabila mak makruh. Cuma inda madhab Imam Malik, inda madhab Imam Ahmad makruh. Indal hanafiyah tidak makruh. Tidak haram juga bahkan tidak mak makruh. Gitu. Madhab Syafi'i berarti hanya satu-satunya yang mengharamkan safar di hari Jumat. Jadi ke ziarah yang sunnah, eh, uh, safar yang sunnah atau ketaatan yang sunnah ziarah ke sallallahu alaihi wasallam. Khilafan lima kila inna safar atau ayu juga berasawan. Naam. Iya. In khasya min adami safarihi husula dararin. Kalau dia takut andai kada dia tidak safar di hari itu, di waktu itu, Takut apa? Usula dororin lahu. Dia akan mendapatkan doh, doror, bahaya. Lam yahrum, maka hukumnya tidak ha. Jadi kalau dia tidak safar di hari itu, di waktu itu juga, dia akan mendapatkan bahaya. Ya namanya, ya, la doror waladi di diror. Walau ba'da zawal, jangankan di hari Jumat, sebelum zawal, bahkan walaupun ba'da Artinya walaupun sudah masuk, sudah azan sholat Jumat itu. Tetap diperhubungkan safar. Kalau. Kalau apa? Kalau dia tidak safar di waktu itu juga akan mendapatkan bahaya. Wa kada taja ila safar li idraki arafah. Begitu juga kalau dia membutuhkan untuk safar tujuannya li idrak arafah. Untuk mendapatkan untuk mendapatkan wukuf di Arafah. Bagi yang haji. Sebagaimana kita katakan, semua amalan atau semua rukun ya, semua rukun yang ada dalam haji itu tidak ada waktu tidak ada waktunya. Ya mungkin cuma niat, niat ada waktunya yaitu di bulan Syawal, Zulqa'dah sampai 10 Zul sampai 9, sampai 9 Zul Hijjah. Itu waktu niat untuk haji. Tidak boleh niat selain di waktu ini. Berarti sekarang ini bulan apa ini? <clears throat> sekarang bulan Dhul Hijjah tapi sudah lewat dari tanggal 9. Maka sudah tidak boleh dan tidak sah juga niat haji. Anak niat haji untuk yang tahun depan. Hukumnya tidak. Tapi berubah kalau ada orang yang melakukan anak niat haji tahun depan. Maka hukumnya menjadi um. Umrah. Sah menjadi um umrah. Ya hati-hati. Jadi kita katakan ketika seseorang misalnya wukuf di Arafah waktunya kapan? Tanggal 9 Zulhijjah dari jam berapa? Dari dari duhur, dari zawal, dari masuknya waktu sholat duhur sampai sampai sampai maghrib waktunya sampai subuh Sampai subuh ya. Sampai su subuh. Jadi artinya boleh seseorang datang ke Arafah jam 2 malam. Malam hari raya itu. Malam tanggal 10 Zulhijjah. Boleh? Boleh. Ya, tapi mungkin sepi sudah di Arafah. Karena biasanya orang kalau sudah maghrib, langsung mereka berjalan menuju Muz dari Pak. Ya mungkin masih ada sisa jam 7, 8 masih rame jam 9 mungkin masih ada sisa. Tapi kalau jam 3, 2 malam mungkin yang bersih-bersih yang ya ini sekarang ada seseorang pas kebetulan hari Arafah adalah hari Jumat. Oh berarti itu Haji Ak Haji Akbar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul haji berapa kali? haji satu kali aja. Ya, waktu Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Tentunya kemuliaan tambah lagi dengan kemuliaan hari Jumat akan menjadi lebih mul. Karena hari Arafah hari yang paling afdol dalam setahun. Hari Jumat hari yang paling afdol dalam satu berkumpul dalam satu hari, ya artinya otomatis akan menjadi lebih mul mulia. Ini ya, dikatakan oleh mereka haji akbar. Nah, kalau misalnya di hari Arafah, misalnya tepatan hari Jumat, dia berada di kota, di Mekah lah, di mana. Andai kata dia sholat Jumat terlebih dahulu, dia akan ketinggalan mendapatkan wukuf di Arafah. Tapi kalau dia tidak sholat Jumat, berangkat langsung. Karena kalau dia sholat Jumat dulu kan nunggu habis habis duhur atau habis Jumatan baru bisa berangkat kan. Dia akan terlambat misalnya. Misal, maka dia di sini boleh berangkat pagi-pagi untuk mendapatkan wukuf di Arafah. di idrak Arafah. Boleh. Tidak haram di saat itu. Oli oh, ingkot mal. Atau untuk menyelamatkan harta. Dia misalnya dapat telepon dari seseorang. Waktu itu dapat dapat teleponnya misalnya misalnya jam 11 hari Jumat, jam 11 sebelum duhur ya. Telepon, "Suf, rumah Ditelepon rumah kamu sedang kebakaran ini. Cepat selamatkan. Ya sudah, anak tunggu dulu. Jumatan dulu baru. Ya kan? Habis semua hartanya kan? Maka di situ dia tidak wajib sholat Jumat. Boleh dia berpergian untuk menyelamatkan hartanya. Oh hayawan. Atau menyelamatkan hayawan. Diganti dengan hayawan. Lam yahrum. Ini hayawan baik itu hayawan berupa manusia. Karena manusia adalah hayawanun nah? atau hayawan yang hoiro agil. Hayawan yang tidak berah, berakal. Jadi dua-duanya di sini. Artinya misalnya kalian punya kerabat yang sedang sakit atau kecelakaan padahal waktu itu adalah hari Jum. Kalau dia nunggu hari Jumat kasihan, dia butuh pertolongan, maka diperbolehkan dia safar walaupun kalau safar dia tidak sholat Jumat ya. Lam yahrum walau ba'da zawal bahkan walaupun ba'da zawal. Bal yajib. Jadi bukan hanya boleh tapi wajib liinqadil hayawan kalau untuk menyelamatkan hayawan. Wa idraki Arafah bahkan juga wajib untuk mendapatkan Arafah karena haji hukumnya wajib. Muhimmatun. Walaysa minat tadarrur majarat bihil ada. Dan termasuk bukan doror. Ya, kita katakan tadi kalau doror boleh safar ya. Walaupun dia tidak menyangka bisa sholat Jumat di jalan. Nah, apakah dianggap doror? Maka dikatakan sini tidak. Bukan dianggap doror, majarat bihil ada apa yang berjalan daripada kebiasaan mereka. Min annal insan got yaksidus safar fi waktin mahsus. Kadang-kadang manusia itu punya niat untuk safar dalam waktu tertentu. Dan kebetulan dia niatnya safar di hari Jumat. Li amrin untuk sesuatu tujuan tertentu, niat tertentu, perkara tertentu, la yafutu bi fawadzaikal waqt. Yang perkara tersebut, niat tersebut tidak akan hilang dengan dia safar di waktu yang lain. Tidak harus di waktu itu juga. Bisa diganti dengan hari yang lain. Kalladina yuriduna safar li ziarah Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Seperti seseorang niat safar di hari Jumat untuk berziarah ke makam Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Di mana? Di mana? Ziarah Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Yang jelas di Mesir, yang jelas di Mesir antara Kahirah dengan Iskandaria. Jadi kalau kalian ke Mesir, bandaranya internasional di situ di Kahirah kan, ibu kotanya. Kalian bisa ziarah ke Iskandariah banyak ulama di Iskandariah Ada Sahibul Burda, Imamul Haromen Abul Abbas Al-Mursi, uh, Imam Waki, gurunya Imam Syafi'i, semuanya di Iskandariah. Kotanya indah di situ, bersih, indah dekat pantai. Dan di situ juga ada bentengnya Imam Ayub, uh, siapa? Solehuddin Al-Ayubi. Banyak ziarah, banyak yang tempat-tempat untuk diziarahi. Nah, di tengah jalan di diper pertengahan jalan antara Kahira dengan Iskandaria. Kahira Iskandaria paling 6 jam. Perjalanan 6 jam. Di pertengahan situ ada masjid dan di dalam masjid tersebut ada makam Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Ya, di sini misalnya mereka bertujuan untuk ziarah kepada Sayyidi Ahmad Al-Badawi, termasuk cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi <clears throat> dari Sayyidina Hasan, ya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu juga dari Sayyidina Hasan. Sayyidi Ahmad Rifai juga Sayyid, keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari Sayyidina Hasan. Sayyidi Ahmad Al-Badawi, fi ayyam maulidihi, di hari maulid. Artinya di situ dibuat acara maulid bertepatan di hari Jumat. Atau mungkin di hari Kamis tapi butuh safar di hari Jumat. Ma'ruf Qatin bersama rombongan. Wa kanu yajiduna rufqatan ukhra. Dan dia ini bisa mendapatkan rombongan yang lain. Yusafiruna fi ghairi. Yang dengan rombongan yang lain dia bisa melakukan safar di hari yang lain, memungkinkan. Berarti artinya boleh apa tidak boleh? Ya, hukumnya tidak, Bu. Jadi kadang-kadang mau ziarah Wali Songo, kita atur jadwalnya kita pergi hari Jum, maka hukumnya tidak boleh bagi yang wajib Jumatan. Kalau tidak wajib Jumatan, tidak masalah. Kolahul bujai. Kadang-kadang kan kalau anak pondok bikin acara karena hari Jumat itu. Supirnya Jumat apa ndak itu? Berhenti apa ndak? Nah Jumatan. Dosa itu. Yang rombongannya gimana diam juga husnudon ya. Mungkin dia perginya dari luar kota mungkin sebelum su subuh nyampe di sini jam sebelah jam 8 pagi misalnya kan bisa jadi. Wa kharaja bi safar an-naum. Wa kharaja bi safar Tadi kan kita katakan haram safar hari Jumat. Keluar daripada kata safar adalah tidur. Haram apa enggak? Tidur di hari Jumat. Qabla zawal sebelum masuknya waktu sholat Jumat. ya, maka hukumnya tidak haram. Ya, bahkan sama dengan sholat lima waktu yang lain. Ya, sholat lima waktu yang lain ente tidur sebelum waktunya, maka tidak haram walaupun bahkan ini ya, yang dikatakan fukaha, walaupun kalian yakin anak tidak mungkin bangun ini. Ini yang dikatakan fukaha ya, anak kalau tidur sekarang, anak tidak yakin bangun sebelum waktu sholat itu ha, habis. Hukumnya tetap tidak haram. Kenapa? Waktunya belum mah. Itu yang dikatakan oleh fuqaha. Tapi jangan dientengkan ya. Berarti wah, bergadang aja. Nanti tidurnya jam 2, jam 3. Kan kalau tidur jam 2, 3, akhirnya subuhnya keleh. Dia yakin tidak bangun subuhnya ini. Bangun jam 8 pagi. Maka tidurnya dia ketika itu. Tidak apa-apa. Katanya fukaha seperti itu. Hukumnya boleh. Karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Tapi jangan dianggap teleh. Anggap remeh, hati-hati ya. Ini masalah sholat. Kalau sudah sholat tidak baik, maka amal yang lain pun jika Inna sholata tanha anil fahsyai. Nah, jadi tidur sebelum zawal atau sebelum masuk waktu Jumatan, sebelum masuk bahkan sholat lima waktu, falayahrum. Tidak haram. Nah, yang disebutkan di sini, wa in alima al jum'abihi. Walaupun dia tahu akan ketinggalan Jumatan kalau dia tidur sebelum masuk waktunya. Jam 11 sebelum masuk waktunya kan? Kalau dia tidur akan ketinggalan. Haram apa tidak? Tidak haram sini. sini. Kama tamadahu ramli. Kenapa? Li'annahu laisa min sya'nin naum al-fawat. Karena bukan kebiasaan tidur itu menyia-nyiakan Artinya mungkin dianggap biasanya bangun. Ini orang dulu mungkin ya. Tidurnya hanya sebentar-sebentar. Kalau orang sekarang tidur biasanya menyia-nyiakan sholat. Faqala ba'duhum yahrum Ya, tapi sebagian ulama mengatakan haram tidur ba'dal fajar. Tapi bagi siapa? Alaman holab ala dhani adamul istiqad qabla fawati jum'ah. Bagi orang yang dia menyangka dalam hatinya, dia tidak akan bah, bangun sampai sholat Jumat itu ha? Ini pendapat yang bagus sebenarnya. Karena fi salbramil wa kharaja bil mufawid lah. Tadi kan yang diharamkan safar itu di hari Jumat kalau safar yang menyanyiakan sholat Jumat. Artinya yang bisa menyebabkan dia meninggalkan sholat. Keluar daripada itu, khairul mufawid. Kalau safarnya tidak mengakibatkan dia meninggalkan sholat Jumat. Bi an ghalaba ala dhanni annahu yajrukuha fi yang sekiranya dia punya perasaan yang atau sangkaan yang kuat, dia akan mendapatkan sholat Jumat di tempat tujuannya. Alfi torikihi atau buh, bahkan juga di jalan. Dia insya Allah yakin tujuan dia Surabaya. Di Surabaya dia sempat masih sholat Jumat. Atau dia mau ke Solo, tapi di tengah jalan dia masih bisa sholat Jumat. pala ya, maka hukumnya haram. Kalau nanti ternyata di tengah jalan tidak ada masjid, ketika mendapatkan masjid ternyata sudah bubar, Haram hukumnya? Haram apa enggak? Haram apa enggak? Enggak haram. Karena dia tidak mugas tidak dianggap lalai. Kenapa? Karena dia menyangkanya bi, bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya, sebaliknya, ini jam uh, dua, uh, jam 10 hari Jumat misalnya jam 10 pagi, dia safar. Dia yakin dalam hati anak tidak mungkin bisa mendapatkan Jumatan. Tetapi dia tetap safar. Tahu-tahu di tengah jalan, di luar dugaan, dia mendapatkan jum haram apa enggak? Dosa apa enggak? Tetap do, karena niatnya sudah meninggalkan jum jumatan. Jadi tergantung niatnya sama seperti tadi sebaliknya. Dia tidak niat meninggalkan jumatan walaupun akhirnya meninggalkan. Tapi ini dia eh, niat meninggalkan jumatan walaupun akhirnya dia melaksanakan Fala yahrum li husul maksud bahwa wa idrakiha, maka tidak haram karena dia mendapatkan tujuan yaitu bisa melaksanakan sholat jum. Falau tabayyana. Nah, ini disebutkan sini. Falau tabayyana khilafu nih, ba'da safari. Fala isma Kalau misalnya menjadi kenyataan bahwasanya keadaan berbeda dengan apa yang dia sangka, dia menyangka dia bisa mendapatkan jumatan di, di, jalan, ya. Pada safarihi setelah dia berpergian, fala isma Maka hukumnya dia berdosa wala yakunu safaruhu hina idin maksiyah dan safarnya dia ketika itu tidak dianggap safar maksiat lakin lau amkanahul audu tapi kalau memungkinkan untuk kembali ke kotanya wa idrakiha wa idrakuha dan dia memungkinkan untuk mendapatkan jumatan di kotanya wajib wajib dia kem kembali kalau mungkin kalau kurdi wa bahasa fituhfa Mengkudi mengatakan dibahas dalam kitab Kufa, kitab Ibn Hajar, Anahu ingkana safaruhu lioi dihaja kalau safarnya dia tanpa ada hajat, tidak ada tujuan apa-apa. Haruma safaruhu, haram dia berpergian di hari Jumat. Wa in tamakkana min hafitoriki. Walaupun dia memungkinkan untuk melaksanakan Jumatan di jalan. Allah wa'alam. Kalam ala idrakil Jum'ah wal jamaah. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah asyadu Muhammadur Rasulullah. uh, you Al-Kalam ala idrakil jum'ah wal jamaah. Pembahasan tentang kapan seseorang mendapatkan Jumatan dan kapan seseorang mendapatkan sholat berjamaah. Eh, kapan seseorang mendapatkan Jumatan wal jamaah fiha. Mendapatkan jamaah dalam sholat Jumat. Faidah al-ula. Faidah yang pertama. Ida adrakal masbuk. Ma'al imami rokatan. Jika masbuk mendapatkan bersama imam satu rokaat. Adrokal jum'ah. Maka dia mendapatkan sholat Jumat. Ini yang sudah pernah kita singgung ya. Bahwasanya sholat Jumat itu sah kalau dilaksanakan berjamaah kan gitu. Kalau sholat yang lain walaupun sholat sendiri masih sah. Tapi kalau sholat Jumat tidak sah kecuali harus berjamaah. Dan berjamaahnya pun harus minimal 40 oh, dengan sifat yang sudah kita jelaskan. 40 orang harus sifatnya sifat yang tertentu. Nah, 40 orang ini termasuk yang muktamad di antara 40 orang ini dihitung juga adalah imam. Ya, termasuk i, imam dihitung. Jadi minimal 40 orang bersama imam. Jadi sama imamnya 40, makmumnya 39, imamnya satu cukup dianggap jumatannya sah. Tapi 40 sesuai dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas. Harus jamaah artinya. Nah, tapi kita katakan berjamaah dalam sholat Jumat atau dalam Jumatan itu bukan dari awal sampai akhir, tapi cukup satu cukup satu rokaat. Jadi kalau misalnya seseorang Jumatan di rokaat pertama dia bersama imam, kemudian di waktu bangun rokaat kedua dia niat mufarokoh, niat sholat diri, Dan dia teruskan sampai salam. Hukum Jumatannya sah. Yang penting satu rokaat berjamaah. Berjamaah. Jadi cukup mendapatkan satu rokaat. Ini ya, untuk mendapatkan Jumatan. Kalau mendapatkan satu rokaat dalam sholat jamaah, kita anggap mendapatkan satu rakaat dalam sholat berjamaah kalau mendapatkan ruku bersama i, imam. Kalau dia mendapatkan ruku bersama imam dan dengan tumak nina dan tumak ninanya pun harus ya yakin berarti dia mendapatkan satu rakaat. Tapi untuk mendapatkan jumatan tidak cukup hanya mendapatkan ruku bersama imam, tumak nina, yakinan, tidak terus harus satu harus satu rakaat. Jadi artinya harus sampai sah, salam. Jelas? Nah, ini yang akan kita bahas berkaitan dengan ini. Nah, jadi dikatakan sini kalau ada masbuk. Masbuk dalam arti dia tidak mendapatkan rokaat pertama. Dia datang pada rokaat kedua. Kita rokaat masbuk ma'al imam. rokaatan Dan dia mendapatkan satu rokaat. Satu rokaat kedua ini. Dia datang terlambat. Dia dapatkan rokaat keduanya. rokaat jum'ah. Kalau dia mendapatkan rokaat kedua berarti dia mendapatkan Jum'at. Yang penting dia mendapatkan rokaat kedua. Tapi kalau dia tidak mendapatkan rokaat kedua, kurang dari satu rokaat, dia tidak dapat rokaat sama sekali. Berarti dia datang ke masjid dalam keadaan imam sudah sudah ruku, selesai ruku dari rokaat kedua. Iktidal baru dia datang. Ikut imam dalam iktidal rokaat kedua. Berarti dia tidak mendapatkan jum'ah, tidak mendapatkan jum'atan. Jelas ya. karena apa? Karena kalau dia setelah ruku, berarti kan dia tidak mendapatkan rokaat itu kan? Berarti dia sama sekali tidak sholat Jumatan berjamaah satu rokaat pun kan gitu. Jadi nanti kalau dia bangun, dia sholatnya sendiri, sendiri, tidak berjamaah lagi. Ya, jadi hukumnya tidak sah. Dia tetap dihukumi sholatnya sholat duhur. Jadi nanti bangun bukan sholat Jumat, tapi sholatnya duh, berapa rokaat? Empat rakaat. Nah, kalau dia mendapatkan satu rokaat kedua adrokal jum'ah, dia akan mendapatkan sholat Jumat. Audunah tapi kalau kurang dari satu rokaat, fala fala yudrik al-jum'ah. Dia tidak dianggap mendapatkan Jumatan. Bal yusalli duhran arba'an. Tapi dia diharuskan sholat duhur empat rakaat Inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini disepakati oleh tiga mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ah, Wakala Abu Hanifah. Apa pendapatnya Imam Abu Hanifah? Wakala Abu Hanifah yuzrikul jum'ata bi ayyi khadrin adrakahu min solatil imam. Dia dianggap mendapatkan Jumatan yang penting dia mendapatkan bagian daripada solatnya i, imam. Walaupun sebagian sedikit aja. Walaupun di tasahud al-akhir misalnya. Tahayat. Imam sudah tahayat. Dia baru datang masuk. Allah Akbar. Mendapatkan tahayat. Cukup katanya Imam Abu Hanifah. Jadi dia tinggal nambah Tinggal nambah nambah dua rakaat sholat jum. Nah, pendapatnya siapa? Tapi pendapat mazhab yang tiga, dia harus bangun sholat berapa rakaat? Empat rakaat ya. Waqala Taus, pendapat Imam Taus berbeda lagi dengan pendapat yang lain. Imam Taus mengatakan la yudrikul jum'ah illa bi idrak khutbaten. Jadi bukan hanya mendapatkan dua rakaat tapi juga harus mendapatkan dua. Jadi yang ketinggalan khutbah pertama berarti tidak mendapatkan Jumatan. Ketinggalan khutbah pertama sudah selesai dia baru datang. Berarti sudah dianggap tidak sah. Pulang lagi sholat duhur aja di rumah ya. Ini yang ketanya siapa? Jadi harus mendapatkan dua khutbah. Yang dibaca dua khutbah itu sebelum sholat Jum. Nah, jadi dari khutbah pertama dia sudah ada. Itu baru dianggap mendapatkan jum. Yang kedua, lo adrak masbuk, ruku rok'ah sania. Andai kata masbuk mendapatkan rukunya rokaat kedua. Rukunya rokaat ma'a imamiha. Ma'a imamiha dengan imamnya, dengan imam Jumatan ya, dengan imam sholat Jum Jumat. Bisartihi dengan syaratnya. Bisartihi dengan syaratnya. Wah wah apa yang dimaksud syaratnya di sini? Wahwa tumaknina fihi ma'al imam. Kalau perlu ditambah yakinan yaitu dia mendapatkan ruku rokaat kedua bersama imam secara yakin. Jadi dia mendapatkan ruku bersama imam yakin tumak ninah di rokaat kedua. Hukumnya sah. Wastamar ma'ahu. Tapi tidak cukup ruku. Tapi harus satu rokaat. Wastamar ma'ahu ila salam. Dan dia terus bersama imam tersebut sampai salam. Karena syaratnya satu rokaat. Kalau dia habis ruku tidak niat mufarokoh ya berarti belum bukan satu rokaat. Jadi sampai salam. Indah bin Hajar. Wa ila sujudiha asani indah Romli. Tapi menurut Imam Romli cukup sampai sujud ke dua. Tidak harus sampai sah. Salam. Artinya ketika dia bangun dari sujud kedua tahayat dia niat mufa mufarokoh hukumnya boh boleh. Imam Romli ya. Tapi siapa yang mau niat mufarokoh? Sudah tahiyat mau niat mubarakah nanggung sudah. tidak ada yang niat mubarakah. Nah, misalnya ya dia ya di tasahud al-akhir dia niat mubarakah Imam romli masih mengatakan sah. Yang penting dia semenjak ruku dia dapat jamaah dan tetap sampai bersama imam sampai sujud kedua. Dua bangun dari sujud dua terserah kalau mau niat mubarakah. Tapi Ibn, Ibn Hajar mengatakan tidak harus sampai selesai sah. Salam. Wastamar mau indarami. Ata birok atin ba'da zalika jahron. Nah, maka kalau sudah memenuhi syarat tadi, dia mendapatkan rukuk rokaat kedua dan dengan tuma anina, yakin lagi. Apa yang dia lakukan setelah itu? Ata birok atin. Dia tinggal menambah satu rokaat Ba'da zalik setelah salam artinya. Jahron dan ketika menambah satu rokaat ini, suaranya keras apa pelan? Menambah satu rokaat masbuk ini. Suaranya keras apa pelan? Karena ada di sini ya. Jahron. Dengan dikeraskan suara. Jadi bukan siron. Walaupun masbuk ini kadang-kadang masbuk ini. Sholat isya, sholat maghrib misalnya. Anda tanya. Kalau ada <clears throat> yang masbuk. Tapi anggaplah masbuk dari rok. Dia mendapatkan sholat isya rokaat terakhir. Berarti dia nambah berapa rokaat? Nambah tiga rokaat ya kan? Ya, ketika dia bangun. Untuk menambah tiga rokaat bangun Suaranya keras apa enggak? Sunnah keras apa sunnah pelan? Sunnah. Sunnah dikeraskan suaranya. Karena itu termasuk sholawat jahri. Karena sholat isya sholat jahriyah. Yani suaranya di, uh, e, disunahkan dikeras sholat jahriyah. Tapi dua rakaat pertama. Jadi rokaat kedua, uh, dia bangun kan rokaat dianggap rokaat kedua. Masih disunahkan mengeraskan suara Nah, nanti ketika dia rokaat kedua selesai, dia tasahud, kemudian bangun lagi, maka disunahkan siron. Suaranya pel pelan. Tapi anak kira, insya Allah yang bangun itu tidak ada yang ngeraskan suara. Pasti masbuk-masbuk semuanya itu pasti suaranya pe pelan. Kecuali nanti kalau ada yang dari belakang ngasih tanda mau makmum dengan dia, eh, anak makmum sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru dikeraskan. Padahal mestinya dari aw, awal. Ya samalah seperti misalnya orang nanti sholat isya sendirian di rumah misalnya. Pelan apa suaranya apa keras? Padahal mestinya padahal mestinya suaranya keras, sunnahnya keras, bukan keras-keras alhamdulillah teriak-teriak ya. Keras dalam maksud di sini yang penting dia mendengarkan orang yang di sampingnya, yang di sampingnya andai kata ada orang di sampingnya andai kata ada orang. Cukup suaranya itu didengar oleh orang yang di sampingnya. Itu berarti hukumnya jah jahron, dianggap jahron. Ya, tapi kalau yang di sampingnya tidak dengar, berarti itu dianggap sir siron ya. E, jahron, watamat jum'atuhu. Dan dengan menambah satu rakaat tadi, orang tersebut masbuk tadi menjadi sempurna jumatan Walaysa kauluna ma'a walaysa kauluna ma'a imamiha qaidan inda ibn hajar dan perkataan kami tadi di atas, ma'a imamiha, imamil jum'ah, itu dikatakan di sini bukan sebagai syarat. Kaidan bukan sebagai ikatan dalam arti bukan sebagai syarat. Indah ibn Hajar, menurut ibn Hajar. Wa kaidan tapi sebagai syarat indah romli. Paham ya? <clears throat> Jadi kan dikatakan tadi, barang siapa yang mendapatkan satu rokaat. Mendapatkan satu rokaat bersama imamnya jum, berarti dia mendapatkan jumatan. Kalau dia tidak mendapatkan satu rokaat, kurang dari satu rokaat, berarti dia tidak dianggap jumatan. Kan gitu. Nah, satu rokaat ini bersama imamnya jumat. Intan Ibn Hajar. Harus imam jumat. Jadi dia mendapatkan rokaatnya. Seperti orang masuk masjid, kemudian dia rokaat kedua datang, tapi dia sempat masih bersama imam di rokaat kedua, maka di situ dia berarti dianggap mendapatkan rokaat. Kenapa? Karena dia mendapatkan satu rokaat bersama imamnya Jum. Jumat. Dia akan bermakmum dengan imam yang di masjid tersebut, yang sholat Jumat itu. Ya, imam Romli mengatakan itu adalah bukan wakaidan. Itu dianggap sebagai syarat. Ya, imam Romli mengatakan itu dianggap sebagai... Nah, jadi apa perbedaan pendapat keduanya Ibn Hajar dan Imam Rom? perbedaan keduanya ini akan menjadi tampak dalam gambaran yang kita gambarkan. Apa gambarannya? Kalau aroda, kalau aroda akharu. Andai kata ada orang lain yang ingin an yaqtadiya bidzalikal masbuk, yang ingin bermakmum dengan masbuk tersebut. Fi raq'atihi allati qamalaha, dalam rakaatnya yang dia menambah, kurang satu rakaat itu. Ya. Jelas ya? Jadi misalnya Mas Buk tadi kan mendapatkan satu rokaat, rokaat kedua kan? Kemudian setelah salam, Mas Buk itu berdiri. Ada orang yang baru datang lagi. Ini baru orang datang setelah salam baru dah. Dia orang yang baru datang ini mau bermakmum dengan Mas Buk ini. Ya berarti kan apa dianggap sah jumatannya orang yang ketiga ini? Hmm? Tidak saya. Kenapa? Bukan imamnya jum, Jumatan. Dia kan sholat sendiri, bukan imam Jumatan. Dia sholatnya munfari. Nah, tapi itu yang dikatakan oleh Imam Romli. Karena syaratnya katanya Imam Romli harus dengan imamnya Jumatan. Tapi Ibn Hajar mengatakan itu bukan syarat. Berarti Ibn Hajar mengatakan sah itu. Jadi nanti Mas Buk bangun, tertahu-tahu temannya terlambat, tinggal ngikuti Mas Buk itu. Tahu-tahu ada lagi temannya yang masih terlambat. Ya ikut Mas Buk yang ketiga ini. Nanti nyambung-nyambung nggak apa-apa. Ya sudah janjian terlebih dahulu. Eh nanti masbuk ya. Anda mau mandi dulu. Kalau terlambat nanti jadi masbuk. Nanti yang lama baca Al-Baqarah. Anda masih mau makan, mau mandi dulu. Ya sudah. Anda juga. Ya nanti tunggu anak. Ini kedua dipesan juga gitu. Maka hukumnya sah semuanya. Jadi orang-orang semuanya pulang di rumah sudah hodak semuanya, makan siang semuanya, dia masih sholat Jumat dua orang ini di masjid. Hukumnya Menurut Imam Romli? Tidak sah. Menurut Ibn Hajar? Sah. Jadi dikatakan sini, Lam yudrikil jum'ah. Dia tidak dianggap mendapatkan jum'atan bi'idrakiha ma'ahu dengan bermakmum dengan masbuk tersebut. Wang khalabat duhran. Maka sholatnya dia menjadi sholat duhur. Dia harus menambah empat. Atau dia harus sholat empat rokaat. Jadi nambahnya tiga rokaat nantinya. Wa indah Ibn Hajar. Tapi menurut Ibn Hajar, yudriku bihal jum'ah. Dia mendapatkan jum Walau ahroma bil jum'ah dan andai kata ada orang lagi yang terlambat dia takbiratul ihram untuk niat sholat Jumat khalfasani al-masbuk itu di belakang orang yang masbuk tadi itu yang berdiri menambah rakaatnya salisun orang ketiga datang lagi takbiratul ihram orang ketiga wa khalfa salis rabiun dan ada lagi orang yang nyusul bermakmum dengan orang yang ke wa kadzalik wa dan seterusnya hasolat al-jum'atu li kullin inda ibn semuanya dianggap mendapatkan jumatan menurut Imam Ibn Hajar, tapi tidak mendapatkan jumatan menurut Imam. Jam akhirat. Masih ada waktu. Yang ketiga. Lo adrakal masbuk al-imam. Andai kata masbuk mendapatkan imam ba'da ruki, ruku rokatisania. Masbuk ini mendapatkan imam tapi setelah ruku rokaat kedua. Berarti artinya mendapat Jumat apa enggak? Fatathul Jum'atu dia akan ketinggalan sholat. Fayutimmu tahu maka dia diharuskan menyempurnakan sholatnya ba'da salamil imam setelah salamnya imam. Duhron. Laksanakan atau menyempurnakan sholatnya sholat duh arbaan empat rokaat. Wayan wil jum'ah, tapi tetap niatnya dia. Ini pernah kita bahas kemarin ya. Apa yang kita katakan sebagai teka-teki? Hah? Kok lupa semuanya apa? Niat apa? Hah? Niat, niat, niat, niat gitu aja. Sholah wala nawa nawa wala. Sholah wala nawa. Nawa Sholat wala nawa artinya apa? Sholat tapi tidak niat. Maksudnya apa sholat apa ini? Sholat wala nawa. Sholat tapi tidak niat. Sholat apa ini? Sholat duhur ahsan. Sholat duhur tapi tidak niat sholat duhur. Ya kan? Dia sholatnya sholat duhur. Padahal niatnya niat sholat. Sholat wala nawa. Dia sholat tapi tidak niat. Nawa wala sholat. Dia niat tapi tidak sholat. Niat apa? Tapi tidak sholat Niatnya Jumat, tapi tidak sholat Jum. Itu teka-teki. Sholat, wala, nawa, nawa, wala. Nah, di yang kita katakan. Wayan will Jum'ah. Harus dia niatnya melaksanakan sholat Jumat. Padahal dia nantinya sholat duh. fik Fiktidaihi. Fiktidaihi dalam bermakmum. Dengannya. Nadaban. Secara sunnah. Nadban sunnah kan kita kan wajib tadi. Nadban sunnah ini in kana la talzamuhul jum'ah. Kalau dia orang yang tidak wajib Jumat kan musafir, warokik. Tapi wujuban wajib dia niat sholat Jumat in kana mimman talzamuhu. Kalau dia orang yang wajib sholat Jumat. Jadi niatnya dia niat sholat Jumat. Walaupun sholatnya nanti dia sholat duhur. Karena dia tidak mendapatkan rokaat kedua. Kedua ya muafakatan lil imam. Kenapa kok dia harus niat sholat Jumat? Muafakatan lil imam. Biar niatnya dia sama dengan niatnya. Nah, ada alasan kedua selain itu. Biar sama niatnya dia dengan niat imam. Alasan kedua ini. Wali annal ya'as minha la yahsul illa bisalam. Li annal ya'as minha. Putus asa minha daripada mendapatkan sholat Jumat. La yahsul tidak terjadi illa bisalam. Kecuali kecuali dengan sah, salam. Jadi artinya apa? Masih ada harapan sebenarnya. Dia itu melaksanakan sholat. Tahu gambarannya ya. Ini gambaran dia mendapatkan rokaat kedua tapi setelah ruh, ruko ini. Jadi kan dia kalau berjalan normal, kalau berjalan normal, imamnya salam, dia nambah empat rokaat sholat doh duhur, walaupun niatnya sholat Jumat. Tapi dia tetap diharuskan niat sholat Jumat. Kenapa? Karena ada harapan, tidak menutup kemungkinan untuk dia sebenarnya bisa mendapatkan sholat Jumat. Ya kan? Harapannya apa? Disebutkan sini. Is God yatazakar al-imam. Bisa jadi, kot yatazakar Ini walaupun kot di sini ditaglil, bisa jadi imam itu ingat. Ya, imam Jumatan itu ingat. Ingat apa? Tarka ruknin. Imam itu ingat dia meninggalkan salah satu daripada rukunnya. Anggaplah ingat dia tidak membaca Fatihah atau ingat dia tidak sujud tumak nina gitulah. Ataupun apa? Apapun rukunnya ya. Imam Fatihah tidak ruku, tidak iktidan, tarka rukmin. Fayatadarakuhu. Kan dia harus harus apa? Harus melakukannya. Kalau dia ingat meninggalkan rukun, dia ketika ingat harus kembali kembali melakukan. Anggaplah seperti dia lupa tidak membaca Fatihah. Dia harus bah, bangun untuk membaca Fatihah. Ya, dia bangun untuk baca Fatihah. Fayatadarakahu. Nah, ketika dia imamnya ini bangun untuk melaksanakan rukun yang dia lupa bil itsya fayatadarakahu Tarkaruknin fatadarakuhu. Bil ityan, maka dia bisa mendapatkan bil ityan birokah. Maka dia menutupi kekurangan rukun tadi itu dengan bangun lagi kembali dan melaksanakan satu rakaat karena rakaat itu yang tidak ada rukunnya dianggap tidak tidak sah kan waya alam hazal masbuk zalik dan orang masbuk itu tahu jadi ini imamnya aneh kan sebenarnya ini sudah tasahud kok tahu-tahu imam berdiri lagi kalau ini terjadi kan pasti makmumnya bingung tapi imam harus berdiri kenapa karena dia lupa baca Fatihah atau misalnya kalau lupa baca Fatihah ini Jumatan kan suaranya memang di keraskan kan imam makmum pasti tahu kan mungkin mungkin baca fatihahnya satu huruf tidak sesuai dengan makrotnya lah alhamdulillah dia baca alhamdulillah imam makmum kan tidak perhatian itu jadi alhamdulillah hak dibaca alhamdulillah mustaqim dibaca mustaqim bisa jadi kan makmumnya tidak perhati imamnya lagi hafil imamnya lagi hayal kemana-mana jadi tidak ingat sampai tasahud baru dia ingat oh iya anak itu biasa baca mustaqim soalnya anak kebiasaan misalnya tadi anak lupa berarti dia harus nambah satu rokaat rokaat itu tidak dianggap sah berdiri makmunya bingung kalau kalian makmum harus harus ber kalau berdiri menjadi ba batal harus ada dua pilihan. Boleh diam, boleh mufarokoh asan. Boleh dia diam menunggu imam sampai duduk lagi dan boleh dia niat mufarokoh dan salam sendiri. Jangan berdiri. Ini kadang-kadang berdiri. Ini kalau imamnya kayak gitu, berdiri. Aduh, berarti kita berdiri yuk. Biasa itu. Dan ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi di Masjid Jami. Sholat Isya. Ini Ustadz makmum di situ. Ini ada imamnya, sholat isya empat rakaat, imamnya ini bangun rakaat kelima. Diingatkan, subhanallah, subhanallah. Banyak ingatkan itu. Satu sholat, tapi imamnya tidak mau tahu. Tidak mau dengar. Subhanallah, tetap aja bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pelan suaranya, bukan dikeraskan rakaat keempat kan dia pikir. Padahal itu rakaat kelima. Subhanallah, tetap aja. Akhirnya makmum itu berdiri semuanya. Karena imamnya ter terus berdiri. Jadi makmumnya berdiri. Akhirnya Ustadz yang tidak berdiri. Ya, Ustadz tidak berdiri. Ya, cuma Ustadz bingung juga ngelihat <laughs> kok berdiri semuanya ini. Ini masjid Jame loh. Berapa ratus orang itu. Jadi anggaplah kalau warna semuanya hitam cuma ada satu. Lain sendiri kan tidak enak misalnya. Jadi ketika ada melihat samping sini, juga tidak enak perasaan nanti dikira mau bangun batal sholatnya kan gitu. Niat mufaroko dikira nanti tidak suka sama imam atau apa fitnah kan gitu. Ya terpaksa nunggu nunggu lama sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Orang ini satu sama selain kayak tidak mau tanya gitu kenapa tidak sabar menutup ya juga tidak mau tanya mau bilang lagi saat masjid salah semuanya tidak sah harus sholat tidak ya. Kita orang kan tidak enak. Jadi akhirnya ya sudah itu seperti itu terjadi. Padahal ya semestinya kalau makmum sudah yakin, kalau makmum yakin itu adalah tambahan, artinya sudah cukup sebenarnya, tapi imam ini nambah, makmumnya tidak usah ikut-ikut. Kecuali kalau imamnya menjadi, makmumnya menjadi ragu. Loh iya, berarti kurang kita ya, kayaknya kurang mungkin kita ini. Kok imamnya berdiri? Iya, berarti ragu. Enggak apa-apa inti berdiri. Tapi ini yakin, ini lebih jelas yakin imamnya lebih. Ente berdiri juga, berarti ente yakin sholat berapa rokaat? Berarti ente yakin sholat lima rokaat. Loh, tapi imamnya anak kan ikut imam. Loh, imam kalau mau masuk sumur, apa ente juga ikut masuk sumur? Jangan ikut-ikutan imam. Dan imam bisa jadi malah wajib berdiri kan gitu. Mungkin imamnya tadi itu contoh tadi, mungkin lupa baca Ha, mungkin imamnya atau hurufnya salah, lupa, atau apa. Imam wajib malah berdirikan kalau terjadi seperti itu. Makmum tidak boleh ikut-ikut yang lupa baca Fatihah, imam bukan makmum. Makmum sudah cukup. Jadi kalau misalnya imam berdiri nambah rakaat, ente tidak boleh ikut kalau yakin itu tambahan ya, Jadi harus nunggu atau minimal kalau bingung niat mufa, niat mufarokoh sudah kalau bingung. Kalau enggak nunggu sampai imam duduk lagi salam baru ikut salam bersama. Nah, ini yang mestinya harus dipahami. Ini ke, seperti ini kan contoh ini sudah semua orang bangun semuanya nah ngelirik-ngelirik sampai sempat itu. Karena jangan-jangan <laughs> apa gimana ini. Tapi ternyata semuanya tuh. Kemudian tadi apa? Nah ini contohnya ini. Ya, izgot yatazakkar al-imam tarka ruknin fayatadakahu bil itiyam bi rakaat dia menambah satu rakaat. Wahaya alam hadzal masbu. Nah, ini pertanyaan sekarang. Tadi kan kita katakan mestinya makmum itu berdiri apa duduk? Bagaimana kalau makmumnya masbuk? kurang satu rokaat Ikut wah imam, wah kebetulan sempurna berarti satu rokaat apa empat rokaat semuanya berjamaah. Kalau dia imamnya tidak nambah, dia satu rokaat nanti nambahnya munfaridan kan gitu. Apa berdiri? Kita katakan tidak boleh berdiri. Walaupun masbuk sekalipun. Kalau dia ikut berdiri, maka hukumnya bah, batal. Kenapa? Loh, walau itu kan masbuk kurang satu rakaat, tapi kurang satu rakaat ini kapan masbuk nambahnya? Setelah salamnya imam, imam sudah salam? Belum, kok nambah juga dia? Nah, boleh dia nambah. Dia tahu ini kalau misalnya imam sengaja kan batal, tapi insya Allah imamnya tidak sengaja. Mungkin lupa, tapi mas, makmum tidak boleh ikut-ikutan yang lupa imamnya bukan mas. Jadi masbuk harus nunggu. Ya, kecuali kecuali ya, ini kadang-kadang kan kita tidak tahu. Kecuali kalau yakin. Kalau yakin ini imam lupa baca fatihah atau lupa melakukan ruh, rukun. Ini kalau yakin. Tapi kan kita kena yakin. Ini kenapa ini bangunnya? Nah, makanya dikatakan sini. got ya. Wa alam hadal masbuk. Dan masbuk itu tahu. Tahu kalau apa? Kalau imam tidak melaksanakan ruh, rukun. Anggaplah lupa karena lupa. fayuta Fayutabi'uhu akhirnya masbuk itu dengan catatan seperti itu ya. Cuma kan kadang-kadang repot mau tahu itu. Dari mana tahu masbuk ayo? Tahu nggak bisa dikasih tahu eh anda lupa tadi baca Fatihah ya. Karena mungkin. Ya bisa jadi kalau tahu al muhim fayutabi'uhu maka dia mengikuti imam tersebut fayudrikul jum'ah maka di situ masbuk tersebut mendapatkan ini masalah berkaitan yang tadi ini dia mendapatkan rokaat kedua tapi setelah ruku terjadi seperti itu imam nambah satu rokaat Mas Buk tadi tahu kalau imam lupa baca Fatihah, dia i, ikut berarti dia dianggap mendapatkan satu rokaat. Berarti tiga salam imamnya dia tinggal nambah satu dan mendapatkan jum lakin mahal dari in maha ma'al imam wal tadi yantadirunahu. Tapi hal tersebut itu e, terjadi atau berlaku jika dia menyempurnakan menyempurnakan rokaat bersama imam tadi wal dan makmum-makmum yang lain yang tadirunahu sedang menung tidak niat mufah mufaraka kama fi qalbi alal jalal bi khilafi ma idza sallamu berbeda kalau mereka ternyata niat mufaraka kemudian mereka sah qabla itmamiha sebelum si masbuk ini menyempurnakan satu rakaat bersama imamnya fa innaha tafutuh maka masbuk tersebut tidak dianggap mendapatkan jum atan li'annahu lam yudrik rakaatan ma'al arba'in karena dia tidak dianggap mendapatkan satu rakaat bersama 40 orang karena 40 orang semuanya itu niat mufah rokok. Jadi dia menambah satu rokaat kan bersama imam, tapi dia hanya berdu eh, tidak ber atau berjumlah 40 orang. waan Ibni Hajar, tapi ibni Hajar mengatakan ya tamil husul al jum'ah. Bisa jadi kita katakan ya, bisa kita katakan kemungkinan dia mendapatkan Jumat. Kenapa? Lik tidak fi hadhihi raq'ah bil imam al mutakhallif an salamil Karena dia dianggap bermakmum dengan rokaat tambahan tadi itu bersama imam yang mutakhalif yang dia berpisah dari salamnya makmum yang lain. bahwa kal tadi bil masbuk. Jadi seakan-akan makmum tersebut, masbuk tadi itu bermakmum dengan masbuk yang lain dalam contoh yang tadi itu. Kan sah kan? Ibn Hajar ya. Hukumnya sah. Berarti kalau dengan masbuk aja sah, apalagi dengan imam yang lupa mem membaca atau melaksanakan ruh. Allah Hah? Seratus? Faedah salisa al-wudu. Al-faedah salisa man ahsana al-wudu ahsana sholah. Barang siapa yang memperbaiki, memperbagus wuduknya, maka dia akan memperbagus sholatnya. Kadang kita berusaha untuk memperbagus sholat kita, tapi kita tidak berusaha memperbagus wuduk kita. Padahal ya sholat kita akan menjadi bagus kalau wuduk kita menjadi jadi kalau kita ingin sholat dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan nikmat, dengan hadirnya hati, maka dari awal wudhu sudah kita perbaiki. Sudah kita usaha untuk mendapatkan sholat yang sempurna. Karena itu berkaitan dengan wudhu. Jadi dengan maksudnya memperbaiki dan memperbagus wudhu itu dengan apa? Bil ityan bi sunaniha wa adabiha. Dengan melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan adab. Sunnah-sunnahnya wudhu. Mulai dari masuk kamar mandi. Ya, kita mendahulukan kaki kiri. Kemudian tidak lupa juga sebelumnya membaca doa. Allahumma A'udzubika minal khubusi wal khabah. Masuk kemudian juga membaca bismillah walaupun dalam hati kalau di kamar mandi ya. Dalam ha. Jangan lupa bersih suak walaupun hanya dengan kain yang kasar ya atau dengan sikat gigi yang ada di kamar mandi. Nah, apa-apa. Ya kalau ada siwak ya tentunya lebih bah lebih baik. Yang penting siwak dengan apapun yang bisa digunakan untuk bersiwak. Ya, kemudian juga membasuh kedua telapak tangan, membasuh kedua telapak tangan tiga kali, tiga kali. Kemudian juga matmah, oh, jangan lupa matmah, oh, jangan lupa sak tiga kali, tiga kali. Kemudian membasuh wajah berbarengan dengan ni, niat membasuh wajahnya dimulai dari atas bagian atas wah wajah. Ya, kemudian diulang dibasuh sampai tiga tiga kali dan ketika membasuh wajah disunahkan juga membasuh kedua telinga, dibasuh juga di bawah dagu ini walaupun itu sebuah bukan kewajiban ya. Karena ini bukan di, termasuk bagian dagu bawah ini bukan termasuk daripada wah ya tapi dari sini nih dari ujung dagu ini yang wajah tapi bagian bawahnya bukan bagian daripada wajah ya oleh karena itu kadang-kadang kalau wanita sholat jangan lupa ya ini ditutup bagian dagu bawah. Kalau terbuka berarti hukumnya tidak sah karena itu bukan wajah yang boleh dibuka hanya wah wajah aja. Ya, kemudian juga dibasuh sekitar wajah. Ya, ini yang e, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum <clears throat> innakum tud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil Faman istata'a minkum an yutila hurratahu falyaf. Kalian di hari kiamat akan dibangkitkan, akan datang dengan keadaan huran muhajjalin. Artinya bercahaya kedua tangan dan kedua kaki kalian, begitu juga sekitar wajah. Artinya cahaya yang lebih. Cahaya ini cahaya daripada bekas air wudhu. Kalau umat-umat yang terdahulu wudhu apa enggak? Umat-umat yang terdahulu wudhu apa enggak? wudu. Ya. Hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini wuduku dan wudu nabi-nabi yang sebelum aku. Berarti mereka juga wudu. Tapi, nah, ini ada tapinya. Ya, tapi mereka, umat-umat terdahulu tidak disunahkan membasuh sekitar wajah. Jadi hanya wajib membasuh wajah persis. Tidak sunnah sekitar wajah telinga, bagian kepala, Kemudian di bawah dagu, itu mereka tidak sunnah. Ketika membasuh tangan hanya persis di sikut, selesai. Tapi umat Nabi Muhammad disunahkan terus dibasuh lebih daripada yang wajib kan. Sunahkan terus sampai ke atas, bahkan kalau bisa sampai pergelangan tah tangan. Tangan kanan begitu juga kaki. Hanya yang wajib memang yang wajib sampai mata kaki kan gitu. Yang wajib tinggi sampai mata kaki. Begitulah uduknya mereka umat-umat terdahulu. Tapi dalam umat Nabi Muhammad disunahkan lebih. Terus sampai betis sampai bahkan juga sampai pergelangan kaki. Itu sunnah. Jadi lebih panjang lagi beli sunnah. Dan lebih panjang lagi, lebih luas lagi, berarti lebih banyak cahaya yang dia dapatkan lagi nanti di akhirat. Dan cahaya tersebut, itu sebagai tanda untuk diketahui oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam kalau dia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kaifa ya Rasulullah ta'arifu man la yudrikuka min ummatik yaumal qiyamah oh, kama Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu mengetahui seseorang tersebut adalah umatmu di hari kiamat. Bukankah mereka di hari kiamat kumpul semuanya itu? Dari Nabi Adam, cucuk-cucuknya, anak-anaknya, buyut-buyutnya kan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan terus ila akhir zaman. Kumpul dalam satu tempat. Kita bisa bayangkan gimana itu. Tidak tahu kita ada di mana, kumpul bersama siapa. Di sebelah kita ini nantinya. Ya, kita sebelah kita melihat siapa, kita tidak tahu Allah mudah-mudahan yang penting ya kita mendapatkan kebaikan insya Allah dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin keadaan yang mengerikan so. kalau kita bayang-bayangkan itu kita tidak bisa ti tidur jadi ini akan pasti terjadi bukan tidak terjadi itu sesuatu yang pasti terjadi hari kiamat akan terjadi nantinya mereka berkumpul dalam satu tempat yang tidak dalam keadaan berpakaian bahkan juga tidak bersandar beralas kaki. huran ya, dan mereka dalam keadaan mereka uh, tidak berpakaian bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala sampai terheran-heran bingung masa ya Rasulullah mereka berkumpul dalam satu tempat tidak berpakaian yang duru ba'duhum ila ba'd jadi lihat, lihat yang lain ya Aisyah keadaan di situ tidak memungkinkan orang mau melihat kepada yang lain al-amr afdha mengerikan, tidak menjadikan orang itu mau Nah, ada keadaan tersebut. Ya. Jadi ke, ketika itu Rasul alaihi wasallam akan berusaha menyelamatkan umatnya dan memberi syafaat kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Dan di situ umat Nabi Muhammad diketahui dan dikenal oleh Rasul dengan cahaya. Cahaya daripada bekas air wudhu. Sama seperti umat yang terdahulu ada cahaya, tapi cahaya mereka sebatas yang wajib aja. Tapi umat Nabi Muhammad cahayanya lebih. Ya, sampai berarti kalau wah ini tangannya, pahanya sampai pergelangan tangan. Wah, ini umat Nabi Muhammad saw Oh, ini juga di wajah sekitarnya semuanya bercahaya. Ini umat Nabi Muhammad saw Disitulah Rasul mengenal siapa umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Rasul mengatakan, Faman istato aminkum. Kalau di antara kalian bisa, anjutilah huratahu, memanjangkan dan meluaskan pembasuhan sekitar wajah. Walaupun yang wajib telinga ke telinga, telinga tidak wajib. Dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Bawahnya tidak wajib, tapi diluaskan hukumnya. Sunnah. Faman istato aminkum anjutilah huratahu meluaskannya. Ya, au ini waktu huratahu dan di, mafhum di sini tahjilahu dan juga kedua tangan dan kedua kah diluaskan pembahasuhan keduanya fal yaf'al maka lakukan karena makanya termasuk hukumnya sun sunnah jadi termasuk sunnah ketika membasuh wajah memperluas pembahasuhannya membasuh tangan pun juga demikian diperluas kemudian jangan lupa tahlilul ya yaden dengan cara bitas tasbih tahlilul yaden ini sunnah dan diperhatikan juga di bawah kuku Dikhawatirkan ada kotoran yang nempel di bawah kuku menghalangi masuknya air dan memperhatikan hal tersebut hukumnya sunnah kalau dia tidak yakin ada kotoran. Menjadi wajib kalau dia yakin ada kotoran yang menghalangi masuknya air. Perhatikan ketika bertangan, kemudian ketika juga mengusap e, kepala, maka di situ disunahkan walaupun yang wajib hanya sebagian, walaupun sebagian ini hanya sedikit daripada rambut, tapi yang sunnah diusap semua ram, rambut kepala dan kemudian juga disunnahkan mengulang sampai tiga kali. Kemudian ketika basuh kaki perpanjang habis baca doa juga demikian jangan dilupakan. Ada yang baca doa pada wudhu apa berdoa pada wudhu. Hmm? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Allah. Ya, Allah maj'alna min at-tawabin, maj'alna min ibadika من wa min ibadika salihin. Ini berdoa jangan lupa dibaca. Baca juga ayat kursi. Baca. Ayat kursi. Allahu la ilaha. Dibaca sampai akhir. Baca juga kul huwallahu ahad. Baca juga inna anzal. Baca juga al-mu'awwidhatain. Kul a'udzu berabil falaq, kul a'udzu birabbin Daripada nganggur, kalian habis wudu dari hama mungkin mau ke kan nganggur itu. Sambil jalan, sambil bah, baca. Ya, begitu juga ya seterusnya dan sunnah ini banyak dalam wudhu kalau diperinci satu per satu bisa sampai 70 sunnah bahkan bisa sampai 200 sunnah satu sunnah bernilai minimal 10 pahala dan bisa dilipatkan dilipat gandakan sampai 70 bisa juga sampai 700 bisa sampai yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan bersyukur dan menikmati pahala-pahala tersebut nanti kalau di hari yang Bahkan di kuburnya kalian pun sudah insya Allah kalian akan menikmati. Ya Allah, ternyata anak alhamdulillah telah mengamalkan sunnahnya Rasul. Ada seseorang ketika berwudu dia malas untuk tahlilul yaden. Jadi dia berwudu dia malas mau tahlil-tahlilan. Ya mau nyelah-nyelah kedua eh, apa jari-jari tangan apalagi jari-jari kaki ya biasanya lebih malas lagi. Akhirnya dia dengar suara dengar suara mengatakan, Ya Syekh, tadda'i ummata Muhammad, wa tatruk sunnatahu. Kamu mengaku umatnya Nabi Muhammad. Aku anak umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi anak. Tapi kami dan tinggalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai semenjak itu dia tidak pernah lagi meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad ketika beliau berwudu. Ya, jadi termasuk tanda cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan sunnahnya. Jadi kalau kita malas kita ingat Nabi. Allah ini sunnah Nabi. Anak kepingin dekat Nabi. Anak kepingin dicintai Nabi. Anak kepingin mendapat syafaat Nabi. Anak ngamalkan. Tidak usah malas. Ingat. Jadi semangat mengamalkan sun. Nah, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Jadi sunnah-sunnah itu dilaksanakan. Maka dengan itu di, kita dianggap memperbaiki, memperbagus wuh. Nah, kalau kita memperbagus wudhu. Asana sholah. Kita akan bisa melaksanakan sholat dengan bah baik. Kita akan diberi taufik hidayat oleh Allah dengan kekuatan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah sholat, adab-adab sholat, kita bisa husu, bisa lazat dalam sholat. Barokah daripada kita memperbaiki Waman ahsanaha ahsana sholat. Kalau seseorang bisa memperbaiki dan memperbagus sholatnya. Ahsanallahu umur dinih wa dunia. Allah akan memperbagus urusan agamanya dan urusan dunia. Pingin apa enggak? Allah kita termasuk yang diperbagus keadaan kita baik yang berkaitan dengan agama begitu juga yang berkaitan dengan dun ya Allah nasib kita menjadi nasib yang baik amin ya robbal alamin yang keempat karena Habib Umar bin Hasan Al Haddad Habib Umar bin Hasan Al Haddad termasuk cucu daripada Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad karena Habib eh, Hasan putra daripada Habib Abdullah bin Al-Hadab, salah satu daripada putranya. Habib Hasan termasuk juga Habib Ahmad. Itu putranya Habib Abdullah bin Alawi. Habib Hasan yang paling lebih ya lebih menonjol lah yang menjadi pengganti daripada Habib Abdullah Al-Haddad ketika wafatnya Habib Abdullah Al-Haddad Habib Hasan ya, Habib Ahmad juga Masya Allah ini Habib Hasan ya, Habib Hasan yang, yang kita tahu <clears throat> uh, ini termasuk murid terbaik daripada murid-muridnya Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Ada empat murid terbaik, Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, Habib Umar Al Bar, kemudian Habib Abdul Abdurrahman bin Fagi dan putranya sendiri Al Habib Hasan bin Abdullah Al Haddad. Dan Habib Hasan bin Abdullah Haddad punya anak namanya Habib Umar. Ini Habib Umar. Habib Umar bin Hasan Al Haddad. Yatawadda fil bed beliau ini wudhu di rumah. Ya, sebelum pergi ke masjid. Wa kana wudhu'uhu yastagrik sa'akamila. Wudhunya menghabiskan waktu satu jam. Satu jam wudhu. Kita berapa? Kita tidak satu jam satu men. Mungkin belum sampai satu menit sudah selesai kan? Ini satu jam. Kenapa? Yati bijami sunan alati fil wudhu. Dia lakukan satu persatu sunnah-sunnah yang disebutkan oleh ulama. Satu persatu sunnah. Bahkan semua sunnah itu dianjurkan taslis tiga kali, tiga kali kan? Semuanya. Fasul kafen, taslis, tiga kali, tiga kali. Ya, e, madmadah tiga kali, istinsah tiga. Bahkan baca doanya pun dianjurkan tiga. Allahumma e, asyhadu an la ilaha illallah tiga kali dianjurkan diulang sampai tiga kali. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna min minum mutatahirin ana min ibadika diulang tiga kali inna anzalna dibaca tiga kali kul huwallahu dibaca tiga ayat kursi dibaca jadi bu, bukan hanya tasbih itu membasuh wajah membasuh tangan semua pekerjaan yang ada dalam wudhu baik pekerjaan itu berupa pekerjaan ataupun uca ucapan maka disunahkan diulang sampai kan artinya kalau kita betul-betul mau mengamalkan semua yang ada di wudhu secara persis detail tidak terlewatkan sunnah yang la, sunnah satu pun itu tidak cukup hanya satu menit kan? Harus lebih dari satu. Ya mungkin tidak harus satu jam kalau satu jam mungkin berle. Ya mungkin ini mungkin kinaya. Artinya betul-betul dia itu sangat perhatian dengan sunnahnya. Wudu. Ya tipnya Yang kelima, man qara'a ayat al-kursi ba'dal wudu. Yu'ta sawaba arba'ina aliman. Oh. Pahalanya sampai 40 orang alim. Baca ayat kursi setelah wudhu, dia akan mendapatkan pahala 40 orang alim. Auradahu fi kitab al-Iqdin Nafis. Disebutkan fadilah ini di kitab Iqdin Nafis. Jadi ini kitab Iqdin Nafis kita cari-cari. Waktu itu belum ada sebelum adanya kitab ini. Wah, cari marjanya tidak ada. Tapi sekarang Ustaz baru ketemu, baru mendapatkan marjanya baru mendapatkan kitabnya. Ternyata ada kitab Ibnu Nafis dan ternyata betul. Dan di sini kita dengar langsung dari Habib Zain. Tapi kita marjanya tidak ada di sini di mana eh, disebutkan bahwasanya yang bisa membaca ayat kursi akan mendapatkan pahala 40 orang alim. Tapi Habib Zain menyebutkan bahwasanya itu tertulis di kitab Ibnu Nafis. Kita cari kitab Ibnu Nafis tidak ketemu-temu. Barusan ketemu. Ya Habib Hussein bin Abdullah Segam Gersik ya mendapat mempunyai kitab tersebut dan langsung anak Ustaz fotokopi bagus kitabnya ya ternyata Ustaz baca di situ cari-cari memang ini yang dicari ternyata ada betul ya dan di situ lafadznya man qaraa ayat al kursi akibal wudu lafadz hadisnya man qaraa ayat al kursi akibal wudu ya akibal wudu di situ dikatakan atahullahu sawaba arba'ina kaliman. Wazawwajahu arba'ina haura. Dan dinikahkan dengan 40 bidadari. Ya, ini fadilah yang disebutkan. Tidak tahu apa yang disebutkan zawajahu dulu. Apa atahu sawab mungkin kayaknya zawajahu dulu. Zawajahu arba'ina haura. Wa atahu sawaba arba'ina aliman. Dinikahkan dengan 40 orang bidadari mungkin kalian wah mudah-mudahan suami anda tidak baca ini justifikasi bidadari yang banyak yang perempuan bidadara ya ya insya ada bidadari ada bidadara ya jadi kita ini kitab Jamil ini tidak terlalu besar kitab kecil bukan termasuk kitab besar tapi bagus faedah-faedah di situ faedah-faedah yang horib horib yang jarang-jarang tapi yang sahih masuk kitab ini ini kan jarang disebutkan tapi ternyata memang ada riwayatnya. Ini kita alim ya. Sahibul kitab Syekh Ahmad bin Idris Sayyid. Keturunan daripada Sayyidina Hasan. Beliau ini pengirang kitab Ibnu Nafis Syekh Ahmad bin Idris. Keturunan Sayyidina Hasan. Jadi Sayyid dari Hasani. Dia ke alim Fizamanu, Satu-satunya yang dari Maroko dia. Al Maghribi. Sayyidina Hasan keturunannya kebanyakan di Maroko. Al Maghrib. Sayyidina Hasan keturunannya banyak di situ. Kalau kebetulan Sayyidina Husain kan banyak di Hadroh di Hadramut. Tapi kebetulan Sayyidina Hasan banyak di daerah Maruku sana. Ya, ini termasuk salah satu cucunya. Ya, ke Syekh Ahmad bin Idris. Pernah dia ya, di Mukadimah kitab Ibnu Nafis disebutkan salah satu marakibnya dia bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Khidir. Dengan Nabi di saat bertiga mereka majelas, Nabi SAW mengatakan kepada Nabi Khadir, Ya Khadir, talkinkan putraku ini dengan wirid atau dengan zikir. Ada zikir tertentu yang dia miliki. Itu langsung ditalkinkan oleh Nabi Khadir dan diperintah oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya kan bukan mimpi. Ya ghadatan jadi kalau sudah orang bisa bertemu Nabi Ya Yagototan itu sudah makomnya tinggi. Ada dikasih kasih zikir eh, Syekh Ahmad bin sebagai orang alim, orang wali termasuk ya pernah dia bertemu di Mekah Al-Mukarramah ketika haji bertemu dengan seseorang mengadu masalahnya. Ya, dia punya masalah begini di waktu haji dan dia waktu itu masih belum ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya ya Syekh Ahmad bin Idris mengatakan kepada orang tersebut, ya jabulan kalau tidak salah namanya Syekh Ahmad Aswawi. Ya Syekh, ente cepat ziarah ke Madinah. Tidak usah ente memperur, mengurus ente punya masalah, mengadukan masalah ini, masalah ini. Ajalmu sudah hampir. Kamu sempatkan sebelum ajalmu tiba ke Madinah Munawarah. Cepat sekarang pergi ke Madinah, ziarah, langsung meninggal. Tidak lama. Jadi tahu kalau mau meninggal, padahal sehat walafiat. Tidak ada tanda-tanda sakit. Cepat ente sempatkan ziarah. Ajal ente mau habis ini. Ya kan umur seseorang tidak tahu. Bagdatan. Jadi kita kapan meninggalnya, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita melihat kita tidak tahu insyaallah semuanya dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan baik amin ya robbal yang keenam Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Qala min al ayyam. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah suatu hari berkata, Subhanallah, dia orang alim besar. Subhanallah, kaifa yatawadda hali Abdullah bin Husain bin Tahir al jawabi. Bagaimana aku punya paman yang juga gurunya sendiri, guru beliau sendiri, Bakman dan sekaligus guru besarnya, Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Kif yatawadda' min al-jawabi. Al-jawabi jamak jabia, wa haudul ma, yaitu kolam air. Di masjid-masjid kadang-kadang ada kolam air yang digunakan untuk ber Tahu kan? Tahu apa tidak tahu? Nah, itu namanya jawabi. Itu namanya kan banyak di Indonesia itu. Nah, ini jawabi atau jabiah mufradnya ini pertama kali yang membuat seperti itu adalah Habib Abdurrahman Asyikaf. Dan Habib Abdurrahman Asyikaf ini orang alim besar, kutub di zamani, waliku wali kutub di ini. Dia bukan orang bodoh, dia tidak pernah haji, dengan zahirnya, tapi setiap orang yang haji melihat Habib Abdurrahman sekian di Mekah. Berkali-kali itu terjadi. Padahal secara zahir dia tidak pernah haji, haji Abdurrahman sekian. Jadi yang pertama kali membuat jawabi. Nah, ini muskilahnya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sah seseorang wudhu dengan air yang tergenang selama airnya itu tidak mustabhir, tidak terlalu banyak lah kayak kolam renang atau kayak laut ya. Itu mustabhir. Ini ndak jawabi cuma kolam, ya kan? Itu menurut Imam Abu Hanifah wudhu di tempat tersebut hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sah, tapi hukumnya makruh. Tapi hukumnya makruh. Sebutkan oleh ulama Syafi'iyah hukumnya makruh kenapa? Hurujan min khilaf. Nah, ternyata di masjid-masjid banyak kita dapatkan jawab. Padahal wudhu disebut imah ndasa wa imah mak ini Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ini pernah dia memikirkan dalam hatinya, kenapa sih kok Habib Abdullah bin Husain bin Tohir ini wudhu di tempat tersebut, padahal dia orang alim. Bahwa min ahlil ihtiyat, bukan hanya cuma orang alim, min ahlil ihtiyat wal warok. Dia orang yang sangat warok, hati-hati dan wah wa ya'lam ma fuqaha dan dia orang alim dia tahu pendapatnya fuqaha fuqaha min karahatil wudhu minal ma'ir raqid daripada makruh berwudu daripada air yang tergen kal jawabi al ma'rufah seperti kolam air al ma'rufah fil jihah yang terkenal fil jihah ini jihah hadramut yang terkenal di hadramut. falamma balagha al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir kalamu Habib Abdullah bin Umar tatkala Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini mendengar mungkin disampaikan ya apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya padahal ini ponah ponakannya dan sekaligus muridnya. Ya, dia mengatakan gola kalamuhu sahih. Memang yang diucapkan ponakanku ini sahih, benar. Walakin, tapi ketahui. Lama bana Sayyidina Abdurrahman As-Sejaf. Tatkala Habib Abdurrahman As-Sejaf membangun masjidahu masjidnya. Ditarim, ditarim. Masjid Segaf sampai sekarang masih ada masjidnya. Jadi masjid Segaf. Terkenal dengan masjid Segaf. Termasuk masjid yang barokah dan diziarahi oleh orang yang ziarah ke tadi masjid sehingga itu masih makmur artinya masjidnya habis sekarang itu. Nah di situ di masjid tersebut yang membangun ada Habib Abdul Rahman Sekiaf dan di saat, di saat membangun masjid tersebut wada'a hadiah jawabi al-ma'rufah. Habib Abdul Rahman membuat jawabi, membuat kolam air fil jihad dalam atau di uh, kota Tarim Wahwa awaluman man asyara Dan beliau sendiri yang pertama kali memberi isyarat untuk membuat jawabi. Wakola. Beliau Habib mengatakan asas mengatakan tu masjidi. Aku membuat masjid ini. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqifun fi mihrab. Dan Nabi di saat itu ketika aku membangun masjid ini, Nabi itu berada di mihrabnya. Berada di tempat sholatnya imam. Wala imma al-arba'ah kullu wahidin ala ruknin min arkani. Dan imam yang empat setiap masing-masing berada di ujung daripada masjid itu. Masjid mempunyai empat empat sisi ya. Maka di setiap sisi di situ ada satu imam daripada imam yang empat. Siapa imam yang empat? Ada ada yang mengatakan aima arba'ah fil mazahib, ada yang mengatakan aima arba'ah fil sahabah jadi ya, ada yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Setiap masjid. Ya. Aimar Bakul Wahid dan Argumentani. Maka ketika aku membuat masjid tersebut dengan kehadiran mereka semuanya, apalagi di situ ada na, Nabi SAW irtafa al khilaf. Khilaf bainar ulama menjadi hilang, terangkat sudah tidak berlaku lagi. Wa maqalahu ba'dun nas dan juga akan hilang apa yang diucapkan oleh sebagian ulama minal karoha bihudurihi sallallahu dengan yang dikatakan oleh ulama sebagian ulama ini yang memakruhkan bihudurihi sallallahu dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya Rabbana